السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره Setelah beliau menyampaikan ucapan salam kepada antum sekalian lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dan bertaubat kepadanya wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal salawat dan salam yang dicurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula keluarganya, para pengikutnya dan para sahabatnya. أما بعد فأحمد الله أن يسر اللقاء بكم مرة أخرى أما بعد saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada saya untuk bertemu dengan kalian untuk sekian kalinya في هذا المعهد معهد ابن القيم di ma'had ini yaitu ma'had Ibn Al-Qayyim وأشكر الله تعالى أن وجدناكم في خير وازدياد منه dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kami mendapati kalian berada dalam kebaikan dan terus bertambah dalam kebaikan wa as'alullah an yu'zima al-ajra lil jami' dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan untuk kita semua وأن يكتب خطى الإخوة الذين أتوا من جزر بعيدة dan senantiasa mencatat pahala yang berlipat ganda dari langkah-langkah para ikhwan yang mereka datang dari perjalanan yang jauh وأن يكتب لنا ولهم أعظم النصيب من قوله صلى الله عليه وسلم dan semoga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kami dan kalian mendapatkan balasan yang terbesar dan mendapatkan bahagian yang terbesar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga ayuha ikhwah ikhwa wal aba'ul kiram para ikhwah dan para bapak-bapak sekalian yang mulia. Laqad dalla syar'u wa sahha fil 'aqli sahih. Dan telah ditunjukkan di dalam syariat demikian pula dibenarkan di dalam akal yang sehat. Wattafaqatil umam dan para umat telah bersepakat ala anna al-amna matlabun 'azim bahwa sebuah keamanan merupakan tuntutan yang sangat besar wa ni'matun kubra dan merupakan nikmat yang sangat besar. Wa in ikhtalafat wasailul umam fi tahqiqihi wa tahsilih. Meskipun berbeda-beda sarana-sarana yang dilakukan dan ditempuh oleh umat-umat tersebut dalam mewujudkan keamanan itu. Fayuqimuna marakiz ad-dirasat. Maka mereka pun membangun markas-markas untuk mempelajarinya. Wa yunfiquna al-amwal at-ta'ilah dan mereka mengeluarkan harta yang melimpah wa yushghiluna ajhizatan dan mereka menggunakan berbagai macam jenis peralatan uqulun takhtari' dan akal-akal yang berusaha untuk berinovasi wa khazainu duwal demikian pula perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di berbagai negeri itu mengeluarkan apa yang mereka butuhkan wa qawaninu demikian pula undang-undang telah ditetapkan wa i'lamun yanshur demikian pula sarana-sarana informasi yang tersebar kullu hadza li matlabin wahidin wa huwa al-amn ini semua dilakukan untuk mewujudkan sebuah tuntutan yaitu meraih rasa aman wal amnu ni'matun ala mustawa al-fard dan sebuah keamanan adalah merupakan kenikmatan dalam tingkatan individu wal usrati wal mujtama' demikian pula dalam tingkatan keluarga dan demikian pula masyarakat wal amnu qarinul iman ya qarinul iman dan rasa aman itu bergandengan dengan iman qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim seorang mukmin adalah yang manusia merasa aman dari harta-harta mereka demikian pula darah-darah mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya demikian pula dari tangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbih" barang siapa yang merasa aman dalam kesehatannya dalam jasadnya mu'afan fi badanih amin fi sirrihi yani fi jama'atihi wa fi tariqihi wa fi subulihi na'am barang siapa yang merasa aman dalam lingkungannya dalam dalam kehidupannya lalu dia sehat dalam se, dalam jasadnya jasmaninya mu'afan fi badanih alhamdulillah indahu qutu yaumih dan dia memiliki makanan yang bisa dia manfaatkan dalam hari tersebut. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha Maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Fata'ammal huna al-muqarana baina al-amn war rizq. Maka perhatikan di dalam hadis ini perbandingan antara rasa aman demikian pula rezeki. Fada'a fa akhbara bil amn mutlaqan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang rasa aman secara mutlak. Wa qal rizq yaumih qut yaum wahid. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan dan dia mendapatkan rezeki di hari tersebut. Lianna biwujudil amn Lianna biwujudil amn sebab dengan adanya rasa aman itu tan'amu birizqil yaum maka seseorang merasakan kenikmatan dengan rezeki yang dia dapatkan di hari itu. Wa idza fuqidal amnu lam tatamatta' wa tatana'am bil amwalit ta'ilah. Sementara apabila rasa aman itu hilang, maka dia tidak akan mungkin bersenang-senang meskipun dengan harta yang melimpah. Oleh hada da'a Ibrahim al-Khalil rabbahu faqal. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salam berdoa kepada Rabbnya di mana beliau mengatakan Rabbi ij'al hadha al-balad amina warzuqhu min ath-thamarat Ya Allah berikanlah Ya Allah jadikanlah tanah ini yaitu tanah suci ini menjadi tanah yang penuh dengan rasa aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam jenis buah-buahan. Faqaddama ad-du'a bil amn 'ala rizq Maka Nabi Allah Ibrahim lebih mendahulukan berdoa untuk diberi rasa aman daripada berdoa untuk mendapatkan rezeki. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'i wa min al ونقص wal الأموال والأنفس thamarat Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum bishai'in minal khawfi wal ju'. Kami pasti akan menguji kalian dan memberi cobaan kepada kalian dengan sesuatu dari rasa takut, demikian pula rasa lapar dan kekurangan daripada rezeki dan buah-buahan. Faqad yabtali Allahu an-nasa bil khawf aw bil ju' wan naqs min al khayrat. Terkadang manusia mereka diuji dengan rasa takut demikian pula rasa lapar dan kekurangan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diraihnya bi asbabin min jihatihim wa ma rabbuka bidhallamin lil abid dengan sebab-sebab yang sesungguhnya sebab itu datang dari diri mereka sendiri dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya waliyatubu ilaihi ta'ala wa yastaghfiru dan hendaknya mereka senantiasa bertaubat kepada Allah dan beristighfar hanya kepadanya nya wasalat kathirun minal umami fil ard ila tahqiqi syai'in minal amn sekian banyak dari umat-umat yang ada di muka bumi ini mereka telah mendapatkan sesuatu dari rasa aman itu biquwwati qawaniniha wa saramati ajhizatiha dengan menguatkan undang-undangnya demikian pula dengan e, memperlengkap melengkapi peralatan-peralatan yang memungkinkan untuk mewujudkan rasa aman tersebut walakinahu amnun naqisun naqsan kabira akan tetapi rasa aman itu merupakan rasa aman yang kurang dan sangat kurang sekali ومن سافر وتجول في تلك البلاد الكافرة وجد ذلك Barang siapa yang melakukan perjalanan safar menuju kepada negara-negara kafir tersebut, maka dia akan merasakan hal itu. فأمنهم غير تام Maka rasa aman yang ada pada mereka itu tidaklah sempurna. وكثير من بلاد المسلمين وضعافهم يعيشون أمنا خيرا من أمن أولئك dan banyak dari negeri-negeri kaum muslimin di mana mereka merasakan rasa aman yang lebih daripada apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir tersebut. Watilka ad-duwal fil muqabil dan negara-negara itu sebaliknya tusyarri'u umuran tusabbibu idhaf al-amn wa zawalah di mana mereka menetapkan perkara-perkara atau menetapkan hukum-hukum yang menyebabkan semakin melemahnya rasa aman di negeri-negeri tersebut. كتشريعهم للمظاهرات وما يحدث فيها من الإخلال بالأمن Seperti ketika mereka menetapkan hukum diperbolehkannya melakukan aksi-aksi demonstrasi dan hal-hal yang semisalnya yang menyebabkan terjadinya kekurangan rasa aman di negeri itu. Wa asbaha ma yahduthu fi bildanihim yunqalu abra wasail al-i'lam. Sehingga apa yang terjadi di negeri-negeri mereka tersebut itu disebarkan melalui sarana-sarana informasi yang ada. Fa amnuhum naqisun maka rasa aman yang ada pada mereka itu kurang. Ada satu, nomor satu. Naqisun nomor satu. Eh. wa mustaribun dan terjadi kegoncangan wa mutanaqidh dan terjadi kontradiksi وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الله تبارك وتعالى berfirman di dalam kitabnya yang mulia وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan tentang sebuah kampung yang mana kampung ini merasakan keamanan dan ketentraman يأتيها رزقها رغدا من كل مكان yang mana rezeki datang ke kampung tersebut dalam keadaan berlimpah datang dari setiap tempat فكفرت بأنعم الله lalu kemudian kampung itu berbuat kufur kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum mereka dengan diberikannya rasa takut dan rasa lapar disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat وتأمل قوله تعالى ألبسهم لباس الخوف والجوع perhatikan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka rasa takut dan rasa lapar ليدل على أنه شملهم ذلك hal itu menunjukkan bahwa rasa takut dan rasa lapar itu meliputi mereka. Wa anna fitnatal khawfi idza nazalat dan bahwa fitnah rasa takut itu apabila menimpa satu kaum wa ammal al khawfu wartafa'a al amn dan rasa takut itu bersifat umum di sebuah negeri dan di sebuah wilayah dan terangkatnya rasa aman amma nas bidzalik maka hal itu akan meliputi manusia dengan rasa takut tersebut. As-salih wa talih baik orang yang saleh atau orang yang jelek. Wal mutasabbiba fihi wa ghairal mutasabbib. Baik yang menjadi sebab munculnya rasa takut itu atau yang tidak berhubungan langsung dengan orang yang menjadi sebab rasa takut tersebut. Waqad dzakara al ilm fil qaryati al murada bi hadhihi al ayah qawlain. Dan para ulama ketika mereka menjelaskan penafsiran dari kampung yang dimaksud di dalam ayat ini ada dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha Makkah. Pendapat yang pertama yang dimaksud kampung di dalam ayat tersebut adalah kota Makkah. Wa ma asabaha ba'da an kafarat bi bi'thati sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menimpa penduduk Makkah tersebut setelah mereka kafir dan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أصابهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جوع شديد dan telah menimpa mereka akibat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka merasakan rasa lapar yang sangat فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan mereka ya Allah jadikanlah pada mereka tahun-tahun paceklik seperti yang dirasakan oleh uh, kaumnya Nabi Yusuf yaitu tahun-tahun yang ada di zaman Nabi Yusuf. Wal qawlu tsani fi hadhihi al-qaryah pendapat yang kedua yang dimaksud dengan kampung di dalam ayat ini <clears throat> ma jaa min turuqin an Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Ada apa yang diriwayatkan dari beberapa jalur dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Lama kanat raji'atan min Makkah ketika beliau kembali dari Makkah wa ukhbirat anna man sara ala Utsman qad qataluhu syahida radhiyallahu anhu dan diberitakan bahwa orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap Uthman, mereka telah membunuh Uthman sebagai seorang yang syahid radhiyallahu anhu faqalat irji'u bi ila Makkah maka berkata Hafsah kembalikan aku menuju ke Makkah ما دام بما أنهم قتلوا خليفتهم di mana mereka karena mereka telah membunuh khalifah mereka فق- فهي القرية التي كفرت بأنعم الله maka itu adalah merupakan kampung yang telah kafir dan mengingkari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan وستحل بها العقوبة dan akan diturunkan kepadanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala لأنه كما سيأتي معنا في هذه الليلة إن شاء الله sebab akan datang nanti penjelasannya pada malam hari ini insyaallah taala anna wujud alwilayah bahwa adanya sebuah pemerintahan wa qiyamad daulah dan tegaknya sebuah negara wa wujud walatul amr dan adanya para penguasa wa imtithalan nas ta'a bil ma'ruf dan ketika rakyatnya menjalankan ketaatan kepada penguasanya dengan cara yang ma'ruf anna hadha min a'zami wa ajalli ni'am allati biha yatahaqqaqu al-amn maka ini merupakan perkara yang paling agung dan paling besar dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang dengannya terwujudkan rasa aman itu wa mukhalafatu dan menyelisihi perkara tersebut bi ayyi naw'in min anwa'il mukhalafah dengan cara apapun dari bentuk-bentuk penyelisihan بتكفير حكام المسلمين apakah dengan cara mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin وبالخروج عليهم atau dengan melakukan pemberontakan kepada mereka وبمنازعتهم فيما هو من خصائصهم atau mengintervensi sebagian dari apa yang menjadi kekhususan dari penguasa tersebut dan tugas mereka وبترك الصبر عليهم dan dengan meninggalkan bersabar dalam menghadapi mereka wa bi i'lanin nakir alaihim dan dengan i'lan nakir nakir al-inkar dan dengan cara terang-terangan dalam melakukan pengingkaran terhadap para penguasa wa sulukal wasail allati tuhaqqiq hadhihi al-umur al-khatira adh-dhallah dan setiap dari sarana-sarana yang dapat mewujudkan perkara-perkara yang sangat berbahaya ini yang merupakan bentuk penyesatan sawa'an kanat wasail i'lamiyah ala ikhtilafiha apakah melalui sarana-sarana informasi dengan berbagai macam jenisnya atau kanat mudaharat atau dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi wahia al-musammat bil wasail al-ihtijajiyah dan itu disebut dengan sarana-sarana untuk menyampaikan eh, saran-saran uh, saran -saran dan menyampaikan آه. آه، التي تدل على عدم الرضا بسير الدولة أو قانونها نعم menyampaikan aspirasi rakyat kepada penguasanya إن شاء الله كما قال إن شاء الله من مظاهرات واعتصامات وإضرابات dari berbagai macam jenis aksi demonstrasi demikian pula aksi pemogokan فهذه الوسائل مع كونها بدعة وضلالة maka sarana-sarana ini di samping itu adalah merupakan perkara bid'ah dan kesesatan wa ma'a kauniha aidan min at-tashabbuh bil yahudi wan nasara dan di samping ini juga merupakan bentuk penyerupaan terhadap kaum Yahudi dan Nasara. Wahada kama qala sallallahu alaihi wasallam dan ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh sehingga kalaupun mereka memasuki lubang biawak kalian pun pasti akan mengikutinya qila ya rasulullah al-yahud wan nasara lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah yang dimaksud mereka adalah yahudi dan nasara qala faman maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lalu siapa lagi kalau bukan mereka fa innaha ma'a dzalika kullih maka bersama dengan itu seluruhnya فهي من أسباب زوال الأمن maka itu merupakan sebab-sebab hilangnya rasa aman وحدوث الفتن dan akan menimbulkan berbagai macam fitnah وهي معصية لله ورسوله dan itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya إذ أمرنا الله عز وجل بالصبر sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Faqala subiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah kalian hingga kalian bertemu aku di telagaku kelak. Wa amarna ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum al-qudwa bis-sabr. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar dan mereka adalah suri tauladan kita. Lamma syakau ila Anas dhulm al-Hajjaj wa batshahu ketika ada sebagian manusia mereka mengeluhkan kepada Anas bin Malik tentang kezaliman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Faqala lahum isbiru. Maka Anas bin Malik pun menjawab, bersabarlah kalian. Wa amarana a'immatuna min ba'di sahaba bis sabr. Demikian pula imam-imam, para imam-imam ahlus sunnah setelah para sahabat memerintahkan kita pula untuk senantiasa bersabar. Inda taghayyuril ahwal, ketika terjadinya perubahan kondisi, wanhirafis sultan 'anid din dan ketika penguasa menyimpang dari agama, wasuluki wasulukihi tariqal bid'ah dan ketika penguasa tersebut menempuh jalur bid'ah atau tariqal fisqi wal fujur atau menempuh jalan yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kefasikan atau kefajiran atau tariqal zulm wal isti'thar bil mal wal manasib atau dengan melakukan cara-cara kezaliman atau lebih memprioritaskan hak-hak mereka daripada hak rakyatnya di mana mereka lebih mengejar kedudukan yang ada di pemerintahan tersebut. Waqad kanat wasaya al-a'immah lana ilmiyyah wa amaliyah dan merupakan wasiat-wasiat para imam kepada kita baik secara ilmu demikian pula secara amalan ammal wasaya ilmiyah adapun wasiat-wasiat secara ilmu faqad fi kutubil aqaid mereka telah menulisnya di dalam kitab-kitab aqidah as-sabr 'anil ma'asi tajidha fi kutub as-sabr wa kutub al-adab bersabar dari perbuatan kemaksiatan engkau bisa mendapatinya dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak dan adab wa kuwas sabr ala ta'ah tajidha kathalik fi hadihil kutub dan bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah juga engkau dapati di dalam kitab-kitab ini was sabar ala al-aqdar al-mu'limah tajidha fi hadihil kutub wa kutub al-qadar dan bersabar dalam menghadapi takdir-takdir yang menyedihkan yang menyakitkan uh, hati seseorang engkau juga bisa mendapati pembahasan itu dalam dalam kitab-kitab akhlak dan adab demikian pula kitab-kitab yang menjelaskan tentang permasalahan takdir Masya Allah Alhamdulillah ala salamah wasal أما الصبر على حكام المسلمين فتجده في كتب العقائد والسنة Adapun bersabar dalam menghadapi penguasa-penguasa kaum muslimin maka engkau akan mendapatinya di dalam kitab-kitab aqidah ahlus sunnah wahuwa yajma'u anwa'a sabri thalathah dan bersabar dalam menyikapi penguasa itu mengumpulkan tiga jenis kesabaran bahwa sabrun ala ta'ah maka itu merupakan bentuk kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Li'annaka umirta bi ta'atihim sebab engkau diperintahkan untuk taat kepada penguasa itu. Fil 'usri wal yusr baik dalam kondisi sulit demikian pula dalam kondisi mudah. Wal manshati wal makrah baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa. Wa fil uthrati 'alaik dan dalam kondisi penguasa lebih mementingkan hak-hak mereka. Wahai huwa aidan sabrun 'anil ma'siyah dan ini juga merupakan bentuk kesabaran dari meninggalkan kemaksiatan. Li'anna al-khuruj 'alaihim wa munazatahum sebab melakukan pemberontakan terhadap mereka dan mengintervensi tugas-tugas mereka bid'atun wa dalalah wa ma'siyah lillahi wa rasulih merupakan perkara bid'ah dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wahuwa sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Dan ini juga termasuk bentuk kesabaran dalam menghadapi takdir-takdir yang menyedihkan, yang menyakitkan dalam kehidupan. Idza tasallata al-hakimul ja'ir 'alaika Apabila ada seorang penguasa yang dengan kezalimannya dia melakukan kezaliman kepadamu. Fahadha min al-aqdaril mu'limah maka ini termasuk di antara bentuk takdir yang menyedihkan. Fahakuka sabr. Maka hak kamu adalah bersabar. Lihada qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah as-sabru ala jawril a'immah. Bahwa termasuk di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah bersabar dalam menghadapi kezaliman para penguasa dan para pemimpin. الأئمة هنا الحكام والرؤساء والملوك Yang والنواب. dimaksud para imam di sini adalah para penguasa dan pemerintah. Demikian pula raja-raja. هذا الجانب العلمي من وصايا أئمتنا Maka ini dari sisi ilmu yang disampaikan berupa wasiat dari imam-imam kita. وأما الجانب العملي فكثير Adapun dari sisi amalan dan perbuatan mereka itu banyak sekali. فإذا ت- قرأتم التاريخ الذي كان فيه أئمة السنة Apabila kalian membaca sejarah-sejarah yang pada masa itu hidup para imam-imam ahlus sunnah, لوجدتم كثيرا منه مليئا بالظلم والفتن maka niscaya kalian akan mendapati banyak dari mereka itu dipenuhi dengan berbagai macam kezaliman dan fitnah-fitnah وتسلط حكام السوء 'alal muslimin dan para penguasa yang buruk mereka menguasai kaum muslimin dan menindas mereka wa adiyatihim li ahli sunnati khassah dan mereka menyakiti ahlu sunnah secara khusus wa da'watihim imma ila al bid'ah dan seruan mereka apakah mereka mengajak kepada perkara bid'ah biqismaiha bid'ah mukaffirah wa bid'ah ghair mukaffirah dengan dua pembahagiannya apakah bid'ah tersebut bid'ah mukaffirah yang menyebabkan seorang menjadi kafir atau bid'ah yang menyebabkan seorang menjadi fasik. Wasawa'an kana fi'luhum bil fisq wal fujuri wal dhulm dima dan sama saja apakah perbuatan mereka dengan perbuatan kefasikan, kefajiran atau menumpahkan darah. Fahawa al-Imam Ahmad sabara sabran 'azima. Maka perhatikanlah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau memiliki kesabaran yang sangat kuat sekali. Fi ahdi al-Ma'mun wal Mu'tasim wal Wathiq min al-khulafa al-Abbasiyyin. Pada masa khilafah al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wathiq yang mereka ini dari khilafah Bani Abbasiyah. Faja'a ilaihi ba'd tullab al-'ilm wa ahli as-salah. Ada sebagian para penuntut ilmu dan orang-orang saleh mendatangi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Liyas'aluhu في الخروج على حكام زمانهم وقد دعوا إلى القول بخلق القرآن وهو كفر عظيم Mereka bertanya kepada Al-Imam Ahmad untuk meminta saran Imam Ahmad agar mereka ingin melakukan pemberontakan terhadap penguasa disebabkan karena penguasa telah mengajak kepada sebuah kekafiran yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk dan itu adalah merupakan kekafiran yang besar. فقال الإمام أحمد الدماء الدماء maka al-imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab mereka hati-hati dengan pertumpahan darah hati-hati kalian dengan pertumpahan darah hadza khilafus sunnati wal athar ini menyelisih sunnah dan riwayat-riwayat as-sabr as-sabr bersabarlah kalian dan bersabarlah kalian isbiru hatta yastariha barrun aw yastaraha min fajir bersabarlah kalian agar kemudian orang-orang yang saleh itu beristirahat atau kita merasa aman dari orang-orang yang fajir. Wa hakadha hum ahlus sunnati sadiqun. Maka demikianlah ahlus sunnah yang penuh dengan kejujuran. Hum min a'zami asbabil amn. Mereka ahlus sunnah adalah termasuk di antara perkara yang besar yang mendatangkan rasa aman. Wa da'watuhum min a'zami asbabil amn wal istiqrar. Da'wah dan seruan ahlus sunnah termasuk di antara sebab terbesar akan mendatangkan rasa aman dan ketentraman itu. سواء كانوا ظاهرين في الحكم أو كانوا محكومين ومحاربين Apakah mereka orang-orang yang memenangi dalam perkara hukum dan dalam menerapkan hukum atau mereka yang terkalahkan dan mereka yang terzalimi? وها هو الإمام ابن تيمية أحمد بن تيمية Maka inilah Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. سلاطين زمانه تلبسوا بالبدع وال- والظلم Para penguasa yang ada di zaman beliau itu terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah dan kezaliman. وسجن مرات من أجل السنة Dan berkali-kali Syekhul Islam dipenjara karena beliau membela sunnah. لم يسجن لأنه يطالب بأن يحكم Beliau tidaklah dipenjara karena beliau menuntut untuk menetapkan hukum. lam yusjan li'annahu qama bimudaharat. Beliau tidaklah dipenjara karena beliau menegakkan aksi demonstrasi. Lam yusjan li'annahu takallama ala wali amrihi alanan fil majalis. Beliau tidaklah dipenjara karena beliau membicarakan penguasa secara terang-terangan di majelis-majelis. Lam yusjan li'annahu harrada ala hukami zamani wa salatinih. Dan beliau tidaklah dipenjara karena beliau mengkompori dan mengkompori masyarakat untuk bersikap emosi dan marah kepada penguasanya. sujina min ajlih. Namun yang dikatakan kesalahannya yang dengannya Syekhul Islam itu dipenjara kalau dikatakan itu sebagai hiya perbuatan dosa. Hmm. Hiya da'watuhu ila ittiba' sunnah fil aqidah karena beliau berdakwah dan beliau menyuruh manusia untuk mengikuti sunnah wal bu'd 'anil dalalati wal bid'ah dan menjauhkan diri dari berbagai macam kesesatan dan bid'ah wa da'watuhu ila ar-ruju' ila as-sunnah fil fiqh dan beliau senantiasa mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah dalam permasalahan-permasalahan fikih wa tarka at-ta'assub li ara' laysa 'alayha dalil dan meninggalkan bentuk fanatik terhadap pendapat-pendapat orang-orang tertentu yang tidak dibangun di atasnya dalil ودعوته إلى اتباع السنة في الأخلاق والآداب والسلوك demikian pula beliau senantiasa menyuruh manusia untuk mengikuti sunnah dalam permasalahan akhlak demikian pula adab وترك الأوراد والبدع التي أحدثها أرباب الطرق dan meninggalkan wirid-wirid dan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh para tarekat-tarekat sufi. Fasujina marratin iddah. Maka dengan sebab itulah beliau berkali-kali dipenjara. Wa udhiba dan beliau disiksa. Wa akhiru marratin sujina sanatain wa thalathat ashhur aw nahwaha. Dan akhir dari kondisi beliau beliau dipenjara selama dua tahun tiga bulan. Sanatain wa thalathat ashhur. Eh, dua tahun tiga bulan kalau tidak salah wa wa huwa fis sijn fama kharaja illa ila qabrih dan beliau meninggal dalam keadaan beliau berada di dalam penjara beliau tidak keluar dari penjara melainkan beliau langsung menuju ke kuburannya wa nahnu al-yawm nantafi'u bi kutubihi wa muallafatihi maka perhatikanlah kita di hari-hari ini kita mengambil manfaat dari kitab-kitab dan karya-karya beliau fanasarahu Allah nasran azima maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau dengan pertolongan yang besar wa kutubuhu al-yawm bi'iddati lughatin fi anha'il alam dan kitab-kitab beliau pada hari-hari ini itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa di berbagai belahan dunia wa ya'kufu 'alaiha muslimuna wa ghairu muslimin li dirasati ma fiha min al-'ilm wal qawa'id lalu kemudian kitab-kitab beliau ditelaah oleh sekian banyak manusia baik muslimin demikian pula selain dari kaum muslimin untuk mempelajari isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Wa ainal hukam wa ulama ahlul bid'ah alladziina harabu? Lalu di mana para penguasa dan ahlul bid'ah yang mereka dahulu memerangi Syekhul Islam? Man ya'rifuhum? Siapa yang mengenal mereka? Wa man yadri anhum? Dan siapa ingin mengetahui tentang mereka? La yadri anhum illa akhas khassatul bahithin. Akhas khas khawas al-bahisin ah, tidak ada yang me, yang memberi pujian kepada mereka kecuali orang-orang yang yang memiliki kekhususan dalam pembahasan hatta wallahi harabu kutubah sampai-sampai demi Allah mereka memerangi kitab-kitab beliau wa a'lanu bi bayanir rasmi fi dimishq hinaha dan mereka mengumumkan dalam penjelasan resmi di Damaskus kama dzakara dzalika al-hafiz ibn hajar rahimahullah fi ad-durar al-kaminah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kamina annahum a'lanu fi turuqat wa majami' Dimashq bahwa mereka mengumumkan di jalan-jalan dan di tempat-tempat berkumpul yang ada di Damaskus anna man wujida ya'taqid 'aqidah bin Taimiyah atau 'indahu kutubah bahwa barang siapa yang ditemukan dari masyarakat yang memiliki keyakinan seperti keyakinan Ibn Taymiyah atau dia menyimpan kitab-kitabnya walau kana hanbaliyan min al-madhhab alladhi yantasib ilayhi Ibn Taymiyah walaupun dia seorang bermadhab hambali yaitu madhab yang mana Ibn Taymiyah menisbatkan diri kepadanya fa innahu qad halla bidzalika damuh maka telah halal darahnya untuk ditumpahkan faman wajadu indahu kitaban li Ibn Taimiyah yaqtulunahu sehingga siapa yang mereka dapati memiliki kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah maka mereka memenjarakannya atau mereka membunuhnya wa idza wajadu Ibn Taimiyah dan apabila mereka menemukan kitab dari karya Ibn Taimiyah maka mereka pun membakarnya wa lam yastati'u akhdahu bil qawwah ishtarawhu dan apabila mereka tidak mampu mengambil kitab tersebut dengan penuh kekuatan maka mereka akan membelinya walaupun dengan harga yang sangat tinggi wa ma'a hadhihi al-harb namun bersamaan dengan peperangan yang zalim yang mereka lakukan itu awalan yang pertama Ibn Taymiyah wa talamiduhu tamassaku bis sunnah fi sabri 'ala al-hukam wal wulat Ibn Taymiyah dan murid-muridnya mereka berpegang teguh pada sunnah dalam hal bersabar dalam menyikapi penguasa. Falam yunshi'u hizban. Mereka tidak membuat partai dan wala aqamu ma yusamma mu'aradatan dan mereka tidak menegakkan sesuatu yang namanya perlawanan. Wala kharaju mudaharat dan mereka tidak keluar untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi. Wala fa'alu syai' min hadhihi al-wasa'il al-bid'iyyah dan mereka tidak melakukan sama sekali dari sarana-sarana bid'ah tersebut. Walakinnahum imtathalus sunnah. Akan tetapi mereka mengamalkan sunnah. Thaniyan nasarahumullah biittiba'is sunnah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka karena mereka mengikuti sunnah. Falyawm tushtara awraq min kutub Ibn Taimiyah bi aghla al-athman. Sekarang ini lembaran-lembaran dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dibeli dengan, dengan harga yang tinggi. ويتنافس فيها العلماء وغيرهم dan para ulama dan selain mereka mereka berlomba-lomba untuk membeli kitab-kitab beliau. وطبعت أنواع الطبعات في أنحاء العالم dan telah dicetak dengan berbagai macam jenis percetakan yang ada di berbagai belahan dunia ini. فهذا نصر الله لأهل السنة. Ini merupakan bentuk pertolongan dari Allah kepada ahlus sunnah. فالحاصل والحاصل والخلاصة dan ringkasnya eh abgha bil Indonesia ana mushkil an Allah amarana bis sabr bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Qala ta'ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian dan hendaknya kalian senantiasa bersabar. Waqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nunazi'a al-amra Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk senantiasa melakukan intervensi kepada apa yang menjadi tugas-tugas penguasa itu. War dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar wassahabatu wal a'immah amaruna bis sabr ilmiyan wa Demikian pula para sahabat dan para imam, mereka memerintahkan kita untuk bersabar baik secara ilmu demikian pula secara amaliyah dan apa yang mereka perbuat. Wa kuntu qultu lakum sayati al-hadith anhu fi hadhihi Dan tadi saya mengatakan kepada kalian bahwa akan datang pembahasan tentang ini di muhadarah ini dan di malam hari ini. A'ni mawdu' wujud al-hukam was-sabr 'alaihim wa wujud al-wilayah. Yaitu tentang permasalahan adanya uh, adanya penguasa, adanya wilayah pemerintahan, demikian pula bersabar di atasnya. Wa anna dhalika min a'zami asbabil amni wan ni'mah. Dan bahwa itu termasuk di antara sebab terbesar akan terwujudnya rasa aman dan kenikmatan. Walakinnal mawdu' hadha ghalabani akan tetapi pembahasan ini mengalahkan aku wa sabaqa tartibi ilaikum wa sabaqa tartibi fi dhihni wa taqaddama ilaikum. الموضوع موضوع الأئمة أيوة أيوة أقول أنا مرتب أن يكون أخيرا لكنه غلبني وسبق dan telah lalu sebelumnya saya terangkan kepada kalian <laughs> urutan-urutan pembahasan saya yang sudah saya sampaikan kepada kalian tadi. نسمع أذان العشاء وتتمة لهذا الأmr dan menyempurnakan pembahasan ini wa bayan hadha sabab al-muhim min asbab al-aman dan menjelaskan sebab yang penting dari sebab-sebab rasa aman ini wa anna mukhalafat as-sunnah fi at-ta'amul ma'al hukam sabab li dhahab al-aman dan bahwa menyelisih sunnah dalam menyikapi para penguasa merupakan sebab hilangnya rasa aman itu. Faman kana sadiqan fi iradatihi al-amn li mujtama'ihi fa'alayhi Maka barang siapa yang benar-benar jujur untuk mewujudkan rasa aman di dalam negerinya, maka hendaknya dia mendakwahkan sunnah. مهما تعددت النظم والأفكار wal Bagaimanapun berbilangnya berbagai macam pemikiran dan aturan-aturan. فلن تصل إلى مثل السنة في تحقيق الأمن. Engkau tidak akan mampu untuk bisa meraih dalam meraih rasa aman yang sempurna melebihi dari cara mewujudkan dengan cara mewujudkan sunnah. وقد كان عبد الله بن المبارك يقول dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan laula al-a'immatu lam ta'mal lana subulun ay turuq. Kalaulah tidak ada para penguasa, maka kita tidak akan merasa aman dari jalan-jalan yang kita lalui. Wa kana ad'afana nahban li aqwana dan orang yang paling lemah di, di antara kita itu akan diserang atau akan dikuasai oleh orang yang lebih kuat dari kita. Wa min al-kalimat al-mutadawala baina ahli al-ilm dan termasuk di antara kalimat-kalimat yang biasa diucapkan di kalangan para ulama wada'uha fi sudurihim qabla suturihim bahwa hendaknya kalian meletakkan hukum-hukum tersebut di dada-dada kalian sebelum meletakkannya di tulisan-tulisan kalian maqulatan 'azimatan dua dua ucapan yang agung al-maqulatul ula makalah yang pertama imamun ghashumun zalum seorang pemimpin yang zalim khairum min fitnatin tadum itu lebih baik daripada fitnah yang terus-menerus melanda al-maqulatu tsaniyah dan makalah yang kedua ana nasituha fa qarattuha ucapan mereka أربعين سنة أو أربعين ليلة مع إمام جائر أربعين ستون ها ستون سنة ستون سنة من إمام جائر 60 tahun bersama dengan imam yang zalim خير من ليلة واحدة بدون إمام itu jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada pemimpin dan penguasa أورد هذا شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya As-Siyasatul Syar'iyyah. الآن لست متذكرا لفظه كله. Sekarang saya tidak mengingat lafadznya secara menyeluruh. وإن شاء الله في اللقاءات القادمة أقرأه عليكم بنصه ولفظه. Insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya saya akan membacakan nas dari perkataan Syekhul Islam. لكنه قال akan tetapi beliau mengatakan an hadhihi al tsaniyah tentang makalah yang kedua ini 60 sana min imamin jair hakimin zalim khairun min lailah biduni hakim bahwa beliau berkata tentang makalah ini 60 tahun bersama dengan imam yang zalim itu masih lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa dan tanpa imam أن, ذا أن هذا يشهد لها الشرع والعقل bahwa makalah ini telah dikuatkan oleh syariat demikian pula dikuatkan oleh akal thumma qal lalu kemudian beliau mengatakan wa tajribatun nas tadullu ala dhalik dan pengalaman manusia menunjukkan hal tersebut rahimahullah rahimahullah hadhihi hiya al-qira'ah as-sahihah lit-tarikh Ini adalah merupakan bacaan yang benar ketika seorang membaca sejarah. Wa antum unzuru wa'tabiru dan kalian silakan kalian memperhatikan sejarah dan ambil pelajaran darinya. Laisa nadhar al-absar faqat walakin al-basair bukan hanya sekedar melihat dengan mata kepala akan tetapi melihat berdasarkan ilmu. Ad-dawal allati kharajat ala hukamihah negara-negara yang di sana ada kaum yang melakukan pemberontakan kepada para pemimpinnya fi biladil muslimin di negara-negara kaum muslimin minha ma balagha 30 aman wa akthar lam yastaqir kas-Somal di antara negara tersebut ada yang sampai 30 tahun disebabkan karena adanya pemberontakan tersebut hingga selama 30 tahun tidak terjadi keamanan dan ketentraman seperti negara Somalia. Wa minha ma qaraba al-20 sana kal-Iraq. Dan di antaranya ada yang mendekati 20 tahun seperti negara Irak. Wa minha ma qaraba al-10 sanawat ka Suria wa Libya wal Yaman. Dan di antaranya pula ada yang mendekati 10 tahun seperti negara Suria, eh, Libya, Suria, Syria dan Libya demikian pula يمن أي اليمن أهم شيء فرحم Allah شيخ الإسلام حيث قال maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam di mana beliau mengatakan wa tajribatun nas aw wat tajribatu lin nas tadullu ala dhalik bahwa pengalaman manusia menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan dalam makalah tersebut. Ashat hadhihi ad-duwal ma'a hukamin 30 aw 40 sana. Di mana kelompok-kelompok ini yang mereka hidup bersama dengan penguasa-penguasa mereka itu selama 30 tahun tiada henti. كان عند حكام تلك البلاد ما ينكر دينا أو دنيا Di mana ada sesuatu yang diingkari yang ada pada penguasa tersebut, baik pengingkaran dalam urusan agama, demikian pula pengingkaran dalam urusan dunia mereka. لكن كان أمنهم قائما amnuhum qa'iman mawjudan akan tetapi rasa aman itu ada di antara mereka al muta'allim yata'allam seorang yang belajar tetap belajar wat-tajir yaksab wa ya'mal seorang pedagang tetap dia berdagang dan dia bisa mencari penghasilan wat-tabib yu'alij wa yanfa' seorang dokter juga bisa mengobati dan memberi manfaat at-ta'lim qa'im fil buldan min al-ibtida'iyyah ila al-jami'at wad-dirasat al-'ulya dan demikian pula pendidikan itu terjadi dan ditegakkan di berbagai negara mulai dari SD sampai kepada tingkatan yang tinggi. Al-masajid amirah. Demikian pula masjid-masjid dimakmurkan. Al-aswaq amina wa amirah. Demikian pula pasar-pasar dimakmurkan. At-turuq aminah. Demikian pula jalan-jalan aman. An-nas mujtami'ah. Dan manusia mereka berkumpul dan bersatu. Lakin aba hadhihi an-ni'mah du'atul fitnah. Ada tetapi akan tetapi dai dai yang menyuruh kepada fitnah itu menghan, tidak menghendaki adanya kenikmatan ini. Ahlul bid'ah a'daun ni'am. Ahlul bid'ah mereka adalah musuh-musuh dari kenikmatan ini. Wahm fi dzalik mutashabbihuna bil yahud. Dan mereka dalam perkara ini menyerupai kaum Yahudi. Allahu a'ta yahud al-manna was-salwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kaum Yahudi alman dan as-salwa kama hadi was-salwa naw' min at-tuyur na'am iya alman is al-tama. kama is kama hadha shay min من thimar والله iya alman itu jenis buah-buahan dan as-salwa jenis burung عرفت الكماء alman yaitu kamaah طيب ada buah kamaah ha ha أيوة كما إيش كما طيب إن شاء الله نشتريها من السوق أو نريكم صورتها في جوجل Nanti kita beli kalau ada di pasar atau kita perlihatkan di gambar di Google. لكن اليهود ملوا النعمة Akan tetapi kaum Yahudi mereka mencegah dari kenikmatan itu. وطلبوا تغييرها Dan وطلبوا تغييرها mereka menuntut untuk dirubah apa yang telah Allah berikan kepada mereka. فأرادوا البصل والثوم والعدس Maka mereka menginginkan bawang, bawang merah, bawang putih, adas. فقال الله لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apakah kalian ingin mengganti yang kualitasnya di lebih rendah dengan daripada kualitas yang lebih bagus? Apakah kalian hendak mengganti sesuatu yang kualitasnya lebih bagus dengan kualitas yang lebih rendah? Wa buldan a'rifuhum kanat arzaquhum rawatib li fardin min Dan ada sebagian dari negara-negara tersebut, saya benar-benar mengetahui kondisi mereka, di mana setiap dari rakyat yang hidup di antara mereka itu mendapatkan penghasilan diberikan dari pihak penguasa. Qabaltu aktsara min wahidin min hadhihi buldan aku menemukan lebih dari satu orang dari orang-orang tinggal di negara-negara tersebut. Wa in kuntu lastu ahtaj al-ibra bighairi fa ana yamani wa a'rifu awda' al-Yaman wa ahli fiha. Meskipun saya tidak perlu untuk mengambil pelajaran dengan yang lain, saya sendiri orang yang berkebangsaan Yaman dan saya mengetahui kondisi yang ada di negeri Yaman itu. Faqala li dzalika al-qa'il natamanna laylah min layali dzalika ar-ra'is as-sabiq. Maka orang tersebut, orang tersebut mengatakan kepada beliau, kami sekarang berharap ada satu malam di mana malam tersebut kami merasakan kembali seperti pemimpin yang dahulu yang memimpin kami. فلما قال ليلة تذكرت كلام ابن تيمية وقوله والتجربة تدل على ذلك ketika dia mengatakan satu malam kami ingin merasakan dipimpin oleh pemimpin yang terdahulu maka aku pun mengingat perkataan Syekhul Islam ketika beliau mengatakan bahwa pengalaman manusia itu menjadi bukti atas kebenaran ucapan itu فمن أعظم أسباب الأمن إذن اتباع السنة واجتناب أهل الأهواء والبدعة maka bila demikian termasuk di antara sebab rasa aman yang terbesar adalah mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Fahum wallah ahlul fitnah. Sesungguhnya mereka demi Allah adalah para ahlul fitan. Wahum sebab taghyir ahwal nas min al khair ila syarr dan mereka menjadi sebab terjadinya perubahan kondisi manusia dari kebaikan menuju kepada keburukan. Wa adhkuru sababan bihi akhtim hadzal majlis hatta la util alaikum dan saya ingin menyebutkan sebab yang lain yang dengannya saya menutup majelis di malam hari ini agar saya tidak terlalu memperpanjang pembahasan kepada kalian وإن كان قد تقدم الإشارة إليه, الإشارة إليه في أول الأحاديث meskipun telah terdahulu beberapa isyarat yang berkaitan dengannya di awal pembahasan kita وهو تحقيق صفات الإيمان والإسلام yaitu mewujudkan sifat iman dan Islam كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin adalah yang manusia merasa aman dari darah-darah mereka demikian pula dari harta-harta mereka wa a'zamu hadhihi al-asbab asy dan yang paling agung yang paling besar dari sebab-sebab syariah ini idzan yumkin an nuqassim al-asbab ila qismain jadi mungkin kita membagi sebab-sebab munculnya rasa aman tersebut menjadi dua bagian. Al-an attafiq ana wa antum ala hadha. الآن اتفق أنا وأنتم على هذا أيوه حقي Ya sekarang saya dan antum kita sepakat di atas pembagian ini. Asbab syar'iyyah wa asbab maddiyah. Yang pertama adalah sebab-sebab syar'i dan yang kedua adalah sebab-sebab materi. Limadha hadha at-taqsim? Mengapa adanya pembagian ini? Lianni idza dzakartu al-an sababan syar'iyyan lil amn sebab kalau apa apabila aku menyebutkan sekarang sebab yang berkaitan dengan syar'i untuk mewujudkan rasa aman ya'ti syaitan jinni atau syaitan insi maka akan datang syaitan apakah syaitan dari kalangan jin atau manusia فيقول يا أخي انظر إلى تلك الدولة الكافرة ليس فيها هذا السبب الشرعي وهم آمنون maka dia akan mengatakan wahai akhi coba kamu lihat negara-negara kafir itu mereka tidak memiliki sebab-sebab syar'i. Artinya mereka tidak mengenal Islam, tapi mereka merasakan aman, rasa aman di dalam negerinya. Fal jawab min wujuh. Maka jawabannya itu dari beberapa sisi. Awalan anna haula qad atau bi asbabin maddiyah. Yang pertama bahwa mereka telah mendatangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan materi. Sanian أن من تأمل في واقعهم تمام التأمل yang kedua bahwa barang siapa yang memperhatikan realita yang ada pada mereka dengan penuh perhatian dan seksama وجد الدعايات لهم أنهم في أمن أكبر من الواقع الذي يعيشونه maka dia akan menemukan bahwa slogan-slogan yang ada pada mereka bahwa mereka berada dalam rasa aman dan tentram yang melebihi dari apa yang sesungguhnya yang menjadi realita dalam kehidupan mereka. Lianna hunak man indahu inhiraf basirah. Sebab di sana ditemukan ada orang-orang yang terjadi penyimpangan dalam ilmu mereka dan pemahaman mereka. Fayadhhab ila bilad ghairil muslimin, lalu dia datang ke negeri selain dari kaum muslimin, fayusawwir wa yanqul ahsan ma indahum wa inqal. Lalu kemudian dia menukil yang terbaik yang ada di kalangan orang-orang kafir tersebut walaupun itu sebenarnya sedikit sekali. Wa yazid yadh'alahu ba'd al-baharat Lalu kemudian dia menghiasi apa yang dia sampaikan, apa yang dia gambarkan tersebut dengan berbagai macam bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Wa ya'ti biladihi biladil muslimin. Lalu dia setelah itu datang ke negerinya, negeri kaum muslimin. Fayanzur aswa Lalu dia melihat perkara yang paling buruk yang ada di negeri muslimin tersebut. Lalu dia menggambarkan kondisi yang buruk itu, lalu dia memperbesar-besar perkara itu. Hatta yuqi'a fi nafsil muslimin katsiran min asy Sehingga dia menimbulkan sesuatu di tengah-tengah kaum muslimin bahwa hal itu banyak dari kejahatan-kejahatan yang timbul. Wa yudkhil ala qulubihim dan memasukkan kelemahan di dalam hati-hati mereka. ومن سافر وكان منصفا إلى تلك البلاد بلاد إيش؟ بلاد الغرب الغرب وأمريكا Barang siapa yang insaf lalu kemudian dia melakukan perjalanan untuk melihat negara-negara kafir tersebut وجد آلافا من الأوروبيين الأصليين ينامون في الشوارع dia akan menemukan ribuan orang dari kalangan mereka itu tidur di jalan-jalan لا يجدون مأوى mereka tidak mendapatkan tempat untuk berlindung. Fi mahattatil qitarat wa fil anfaq wa ghairiha. Ada yang tidur di terminal ya, kereta, ada yang tidur di di uh, eh, nafaqis, uh, eh, terowongan-terowongan. Nah. Wa ba'dhum yakunun kanu ya'malun fi qita'at al-jaysh wa ghairihi. Kanu ya'malun fi Dan sebagian mereka ada yang dahulu bekerja di e, menjadi pasukan pertempuran dalam sebagai tentara. Hadza al-wajh tsani al-wajh tsalits kemudian sisi yang ketiga, anna amnahum kama taqaddam bahwa rasa aman yang ada pada mereka sebagaimana yang telah lalu, naqisun mutanaqidun muftarib. Rasa aman yang ada pada mereka itu sangat kurang. Kemudian terjadi keguncangan padanya dan terjadi kontradiksi. Fataqsimuna al-asbab ila syar'iyyah wa maddiyah maka ketika kita membagi sebab-sebab yang menumbuhkan rasa aman ada yang bersifat syar'i ada pula yang bersifat materi muhimmun li ahli islam wa ahli iman itu sangatlah penting bagi kaum muslimin dan bagi orang-orang yang memiliki iman wa astazinukum an adrib lakum mathalan kharijan 'an al-mawdu' dan saya ingin meminta izin kepada antum sekalian untuk membuat sebuah perumpamaan yang keluar dari uh, pembahasan ini ar-rizq permasalahan rezeki. Lahu asbab syar'iyyah imaniyah. Ada sebab-sebab syar'i yang bersifat yang yang mengandung keimanan di dalamnya. Walahu asbab maddiyah yang terjemahnya sebab wahid. Dan ada pula sebab-sebab duniawi yang dikumpulkan oleh satu sebab saja. Qala ta'ala famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya kalian berjalan di muka bumi dan makanlah dari rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian. Lakin ayyuhan muslim, kam min al-asbab asy-syar'iyyah lirrizq? Akan tetapi wahai muslim, berapa banyak dari sebab-sebab syar'i yang dapat seseorang bisa meraih rezeki itu dan mendapatkannya? Minha silatul rahim. Di antaranya dengan bersilaturahmi. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa lahu fi atharih dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah. Maka hendaknya dia bersilaturahmi. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi dari berbagai problem yang dihadapinya dan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dua orang yang berjual beli mereka masih berhak untuk memilih apakah melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما Apabila keduanya jujur dalam berjual beli dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. إذا التقوى والصدق وصلة الرحم وغيرها Maka dengan bertakwa dan jujur, demikian pula bersilaturrahim dan yang lainnya tablughu arba'ina sababan syar'iyyan lirrizq fil Quran was sunnah. Ada lebih atau ada 40 sebab syar'i yang disebutkan di dalam Al-Qur'an As-Sunnah yang merupakan sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki tersebut. Fahakadha fil amn. Maka demikian pula dalam permasalahan rasa aman, mewujudkan rasa aman. Asbab syar'iyyah wa asbab maddiyah. Ada sebab-sebab syar'i ada pula sebab-sebab yang zahir yang duniawi. Wa huwa majmu'un syar'an wa madda Dan di antaranya pula ada yang terkumpul padanya sebab syar'i demikian pula sebab duniawi. Wa min dzalik ma yata'allaq bil was sam wa wa 'adam al khuruj ila akhirih. Termasuk di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan mendengar dan taat kepada penguasa hmm. dan tidak diperbolehkannya melakukan pemberontakan dan seterusnya. كأنكم تقولون فمتى ستذكر الأسباب الشرعية ممكن. أطلت علينا Mungkin antum bertanya-tanya kapan Syekh menyebutkan sebab-sebab syar'i? Kami sudah terlalu panjang menjelaskan kepada antum. فأقول لكم إن شاء الله في لقاءات قادمة Maka saya mengatakan kepada antum insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang حتى لا أشق عليكم agar saya tidak memberatkan antum sekalian. Wa minkum man wasala al-yawm min safarin ba'id. Di antara antum ada yang baru tiba hari ini dari perjalanan safar yang jauh. Wa kuntum fi majlisin fil 'asr aidan ma'a Syekh Ruzaiq waffaqahu Allah. Dan antum juga baru saja di majlis asar bersama Syekh Ruzaiq waffaqahu Allah. <clears throat> Lakin asta'dzinukum fil jawab 'ala su'al yata'allaq bis sabr. Akan tetapi saya meminta izin kepada antum sekalian untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan sabar. Wa huwa yaqul ila mata nasbir? Dan dia bertanya dalam pertanyaan tersebut sampai kapan kita bersabar? Wa anna hunaka unasan yadhlimunana walau kanu min ghairi al-umara wal hukam. Bahwa di sana ada orang-orang yang senantiasa menzalimi kita walaupun bukan dari pihak penguasa dan pemerintah. Faqul alladzina yadhlimunaka qisman. Maka saya menjawab orang-orang yang berbuat zalim kepada kita itu ada dua bahagian. Idza kanu al umara'i wal hukam faqad taqaddama al kalam. Apabila mereka dari pihak penguasa maka sudah terlalu sudah berlalu penjelasannya. Wa sabruka alaihim wajib. Dan kesabaran kamu dalam menyikapi mereka adalah perkara yang wajib. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap kita dalam bersabar terhadap penguasa hendaknya kalian menunaikan apa yang menjadi hak kalian dan apa yang menjadi adu ilaim hakum apa yang menjadi hak penguasa hendaknya kalian menunaikan apa yang menjadi hak mereka Adapun ketika hak kalian yang diambil dan dirampas, maka hendaknya kalian memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabaka wa ajabana jami'an ila mata nasbir alaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawaban kepada antum semua dan kepada kita sekalian sampai kapan kita bersabar dalam menyikapi penguasa dengan cara tersebut. Faqal asbiru hatta talqauni ala al-hawd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telagaku nanti. Wa hadha jawab wadhih bayyin min nabi alaihi wasallam. Maka ini merupakan jawaban yang sangat jelas dan gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna as-sabr ala al-hukam wal umara ila al-maut, ila al-wurud ala al-hawd. Bahwa bersabar dalam menyikapi penguasa itu sampai mati sampai kita mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Falam yuhaddidhu la bi sana wala bi mi'at sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitakan sabar itu satu tahun atau seratus tahun. Amma idza zalamaka akharun wa huwa al-qism tsani eh, adapun jenis yang kedua apabila selain penguasa yang menzalimi kamu fa anta mukhayyar maka engkau diberi pilihan baina an tasbira apakah engkau bersabar وأن تدعو بحق- بأن يأخذ الله لك حقك dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan hak apa yang menjadi hak kamu. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, takutlah kamu terhadap doanya orang terzalimi karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan doa antara Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Walakinni aqulu lak akan tetapi saya ingin menyampaikan kepada kamu ta'ammal fi asbab wuqu'i zulmihi lak. Perhatikan tentang sebab-sebab kezaliman yang dia lakukan terhadap kamu. Wa iyyaka an tadfa'a zulmahu bi adlama minhu. Dan hendaknya engkau menjauhi untuk menolak kezaliman yang dia lakukan dengan melakukan perbuatan yang lebih zalim daripada apa yang dia lakukan kepadamu. Fatantaqil min mazlum ila zalim sehingga berpindah yang tadinya kamu menjadi orang yang terzalimi lalu kamu berpindah justru menjadi orang yang berbuat zalim kepadanya. Malladhi yuqi'u nas fi hadha? Apa yang menyebabkan mayoritas manusia terjatuh ke dalam perkara ini? Adamus sabr Watatallu'un nufusu Tidak adanya kesabaran sementara jiwa ini itu sangat berkeinginan untuk melakukan pembalasan dendam. Wasta'in bi hammah. Dan ah, engkau bisa meminta bantuan dengan satu risalah yang penting untuk menjelaskan masalah ini qaidah fi sabr li Islam Ibn Taimiyah yaitu risalah qaidatus sabr kaidah tentang kesabaran yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Faqad dzakara 20 sababan di mana beliau menyebutkan 20 sebab Allah biha ala sabri adal makhluqin wa zulmihim yang akan bisa membantu kamu untuk bersabar dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh makhluk terhadapmu. Wa amma sultan fatad'u lah. Adapun apabila yang berbuat zalim penguasa maka engkau mendoakan kebaikan untuknya. كما هو معروف في موضعه من الأدلة Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pembahasannya dari dalil-dalil yang ada. فإذا دعوت على من ظلمك فلا تتعدى الحد فإذا دعوت على من ظلمك فلا تتعدى الحد Apabila engkau mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kamu, maka jangan engkau melampaui batas dalam إذا berdoa. إذا صبرت فأنت متيقن إن شاء الله بسلامتك Dan apabila engkau bersabar, maka engkau dalam kondisi yakin akan keselamatanmu. ونيلك الأجر والثواب Dan engkau yakin akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. وتكفير سيئاتك بما وقع عليك Dan akan dihapuskannya kesalahan-kesalahanmu terhadap disebabkan karena apa yang sedang menimpa kamu. Wahtimal bi sabrika alaihi ya'udu huwa ilaika wa ya'tadir wa yandam. Dan ketika engkau berusaha untuk bersabar, maka itu akan kembali kepadanya yang dapat menyebabkan dia menyesali apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Walakinnaka idza lam tasbir akan tetapi jika engkau tidak bersabar wa aradta al-muqabalah war-radd dan engkau hendak membalas kezaliman yang dia lakukan lasta ala yaqin annaka lan tazida alaihi lasta ala yaqin annaka lan tazida alaihi iya fi zulmi na'am fi zulmi iya bahwa engkau tidaklah berjalan di, tidaklah berada di atas keyakinan bahwa engkau tidak akan menambah kezaliman yang dia lakukan terhadapmu dengan perbuatan yang lebih zalim. Faidha tayaqqanta wa ghalaba ala dhannika adluk maka apabila engkau yakin atau engkau memiliki persangkaan yang kuat bahwa engkau mampu bersikap adil ketika membalasnya falaka haqqul intisar maka engkau memiliki hak untuk mem memberi pertolongan kepada dirimu sendiri la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai eh, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai <coughs> seseorang yang menampakkan keburukan kecuali apabila dia terzalimi Wa ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin mithluha dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman balasan dari sebuah kejahatan adalah kejahatan yang semisalnya. Walakinnahu qal wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya itu termasuk di antara perkara yang yang kokoh. Wa ba'du a'immatis sunnah yadhkuruna fi kutubil aqidah sebagian para imam-imam sunnah mereka menyebutkan dalam kitab-kitab aqidah jumlatan min al-akhlaq wal adab allati ya'mur biha ahlus sunnah wa yad'una ilaiha beberapa akhlak beberapa akhlak dan adab yang mana para ulama sunnah senantiasa mengajak kepadanya dan menganjurkan untuk melakukannya. Kama fa'ala Syekhul Islam fi akhir Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam di akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah wa anna ahlus sunnah ya'murun bis sabri ala adhan nas dan bahwa ahlus sunnah mereka senantiasa memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi gangguan manusia wa an ta'fu amman zalamak dan agar engkau senantiasa memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu waqad qala sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir seorang mukmin yang bergaul di tengah-tengah manusia dan bersabar dalam menghadapi gangguan mereka khairun min alladhi la yukhaliqun nas wa la yasbir ala adahum. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dalam menghadapi gangguan mereka. Farahimatullahi ala ahli sunnah. Maka rahmatullah ala ahli sunnah wa ja'ala Allah wa iyyakum minhum wa thabbatana wa iyyakum ala tariqihim. Eh, maka Allah Subhanahu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada ahlu sunnah dan senantiasa menjadikan kami dan kalian berjalan di atas jalan mereka. Fahum a'lamun nas bil haqq wa arhamun nas lil khalq. Maka ahlu sunnah adalah manusia yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling kasih sayang terhadap makhluk. Fama ahsan atharahum 'ala nas wa ma aqbah atharan nas 'alayhim. Alangkah bagusnya pengaruh dari ahlus sunnah terhadap manusia dan alangkah buruknya sikap manusia kepada ahlus sunnah. Kama dzakara dzalika al-Imam Ahmad fi awal kitabih Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad di awal kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Wa ahlus sunnah arham bi ahli al-bid'ah min ahli al-bid'ah ba'dihim bi ba'd. Ahlus sunnah itu lebih bersikap rahmat kepada ahlul bid'ah daripada ahlul bid'ah terhadap ahlul bid'ah yang lain. Zakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Al-Minhaj wa fi Majmu' Al-Fatawa. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah demikian pula dalam Majmu' Al-Fatawa. Wa qala ta'ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. وفي وصايا لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Dan demikian pula wasiat wasiat Luqman kepada anaknya dan ajaklah manusia dengan perintahkanlah manusia kepada kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpa kamu. Wa sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa menahan dirinya untuk bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wala awsa'a min as-sabr." Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan yang lebih lapang daripada sifat kesabaran wa'lam wa qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'a sabr demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu datang disertai dengan kesabaran an-nasru 'ala al-kuffar bis-sabr maka seorang mendapatkan pertolongan dalam menghadapi orang-orang kafir itu dengan kesabaran. An-nasru ala ahlil bid'ah bis-sabr. Demikian pula pertolongan dalam menghadapi ahlul bid'ah juga dengan kesabaran. An-nasru ala man zalamak bis-sabr minal mu'tadin. Demikian pula pertolongan dari orang yang menzalimi kamu itu dengan cara bersabar. Intisaruka ala nafsika bis-sabr. Ketika engkau hendak memberikan pembelaan terhadap dirimu, itu dilakukan dengan cara bersabar. Fala taghfal an nafsika fa innaha aduwwun khafi. Maka jangan sampai engkau lalai terhadap dirimu sendiri karena sesungguhnya dirimu adalah musuh yang terselubung yang terdapat dalam dirimu sendiri. Waqad kana nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam عليه fa yaqul wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berlindung diri kepada Allah di mana beliau mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan kami berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami. Waqad kana yad'u fil hadits sahih wa ana akhtasir Allahumma qini syarra nafsi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa dan saya beringkas di sini di mana doa beliau mengatakan ya Allah jagalah aku dari keburukan diriku sendiri. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wal mujahidu man jahada nafsa. fi sabilillah azza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seorang yang mujahid adalah seorang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Ukarrir at-tarhib bikum dan saya ingin mengulangi untuk mengucapkan selamat kepada kalian wa sa'idun jiddan jiddan biliqaikum dan saya sangat bahagia dan bahagia sekali dengan bertemu kalian as'alullah an yubayyidha wujuhakum aku memohon kepada Allah semoga Allah memutihkan wajah-wajah kalian wa yu'zim ujurakum dan membesarkan pahala-pahala kalian atau melipat gandakan wa yuthabbit aqdamakum dan mengokohkan kaki-kaki kalian Fid dunya ala sunnah wa fil akhirah ala sirat. Di dunia di atas sunnah dan di akhirat ketika kalian berjalan di atas sirat. Wa an yubarika lakum fi a'malikum wa a'marikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kalian, pada amalan-amalan kalian, demikian pula pada umur-umur kalian. Wa an yubarika fi zawjatikum wa dhurriyyatikum dan memberikan keberkahan kepada istri-istri kalian, demikian pula Uh, putra-putri atau keturunan kalian. Wa jazallah al-ikhwal qa'imin dan semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membalas para ikhwah yang demikian pula para penyelenggara daurah ini. Wal muta'awinin ma'ahum dan siapa saja yang ikut saling membantu bersama dengan mereka. Seinadalla Al khair kefailih kama bil hadis. Sesungguhnya orang yang memberi petunjuk pada orang lain pada sebuah kebaikan dia sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Hafizakumullah Allah bihifzhi fi iqamatikum wa safarikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian baik di saat kalian mukim atau di saat kalian melakukan perjalanan safar. Wa hafizakum bil Islam was sunnah fi jami'i ahwalikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian di atas Islam dan sunnah dalam setiap kondisi kalian. Wa nalqakum insyaallah fil liqa' al qadim la'alla yakun ba'da al fajr ma'a Syekh Ruzaik atau ma'a insyaallah atau ma'a al asatidah. Ba'da al fajr ma'a al asatidah. Insyaallah. Ba'd tasi'a ma'akum. بعد العصر شيخ زيك بعد المغرب خيرا إن شاء الله المهم إلى اللقاء القادم إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد Uh, untuk ba'dal fajar insyaallah salah seorang ustaz nanti akan menyampaikan tausiah dan beliau besok mulai dari jam 9 ya 9 atau setengah 10 sampai sampai duhur atau mendekati duhur kemudian ba'dal asr Syekh Ruzaik kemudian ba'dal maghrib beliau kembali yang menyampaikan جزاكم الله خيرا إلى الصلاة